Yang pertama adalah ittisalus sanad. Asy'abdullah berhari, hafizahullah taala menyebutkan makna ittisalus sanad yakni an yarwi rawi amman fawqahu bi ihda turuqi at-tahammul as-sahihah seorang perawi meriwayatkan dari orang di atasnya dengan salah satu cara at-tahammul yang mendapatkan hadis menerima hadis yang sahih. Macam-macam tahammul seorang menerima hadis dari gurunya bisa dengan sama dia mendengar langsung gurunya menyampaikan hadis ya bisa dengan dia yang membaca itu kebiasaan Imam Malik rahimahullahu taala murid yang membacakan hadis kepada beliau rahimahullah al qirah bisa dengan ijazah ya guru memberikan izin membolehkan muridnya membacakan meriwayatkan hadis-hadis beliau iya ada dengan munawarah dan macam-macam jelas Kata Syabdullah Bukhari Hafizahullah An yarrawi amman faqahu Bi ihda at-turuq At-tahammul as-sahihah Terakhir saya sebutkan kembali Alhamdulillah rahiman rahimakumullah Sebutkan rahimahullah menyebutkan bahwasanya seorang atau atalaki itu ada tiga keadaan seorang yang bertalaki dari gurunya ada tiga. Yang pertama jelas dia yasma iya dia jelas mendengarnya dan ketika meriwayatkan dengan menyatakan sami'tu atau haddatsani ini jelas hadisnya muttasil ketika seorang meriwayatkan dengan menyatakan sami'tu ini muttasil yang kedua ketika sabata liqa'uhuma telah dipastikan keduanya berjumpa dipastikan keduanya berjumpa namun lam yasbut as-sama' tidak ada nas yang menyatakan dia telah mendengar ketika dia melihatkan dengan lafaz yang tidak sharih ya dia bilang dengan lafaz an atau anna iya Salman Zaid an Amr iya Zaid dengan Amr telah sabit dari keduanya berjumpa namun tidak ada nas keduanya pernah dia mendengar dari Amr ketika Zaid yang pernah berjumpa dengan Amr yang meriwayatkan dari Amr dengan lafaz an an Amr atau anna Amr ya atau qala Amr maka yang sahih juga muttasil ya teranggap sebagai muttasil bersama sanadnya yang ketiga terakhir kemarin sejaman ya Zaid dengan Amr sejaman Zaid muasir di Amr ya tidak pernah ada riwayat keduanya berjumpa ya tidak ada apalagi nas keduanya pernah dari Zaid mendengar dari Amr bagaimana ini ada khilaf para ulama Al Imam Bukhari rahimahullah taala ia menyatakan tidak mutasil sampai jelas adanya liqa dari ini satu di antara kekhususan yang dengannya sahih Bukhari lebih diunggulkan daripada sahih Muslim harus sabata al-liqa. Adapun Imam Muslim rahimahullah taala cukup sejaman. Cukup sejaman iya, jika dimungkinkan keduanya berjumpa walaupun tidak ada nas dianggap sebagai muttasil. Ada saya Bukhari rahimahullah yang membuat terkhusus sama saya Bukhari menyatakan harus ada liqa. Kalau rahimahullah taala kata beliau rahimahullah taala nanti terkait dengan masalah pembahasan hadis taif ya kita sebutkan insyaallah apa saja macam-macam hadis taif yang ya tidak terpenuhi padanya syarat yang pertama itu itu sanad. Yang kedua adalah rahimahullahu taala walam yushadza dan tidak syad. Ya, syad itu adanya mukhalafah al-maqbul man huwa aula minhu ada yang mukhalafah ada yang seorang yang makbul dia hukum asal diterima hadisnya tapi dia menyelisihi yang aula minhu yang lebih utama dari dia ya imma wabtan wa imma adadan ya dia berjumpa, dia menyisihi orang lebih kuat dari dia atau yang lebih banyak darinya ini syad syad mukhalafah makbul man huwa awla minhu disebutkan Farbillah rahiman rahimakumullah di dalam salah satu syarah bahwasanya hadis disifati dengan syad ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Al-awwal yang pertama an yakuna rawi rawi yang mukhalif yang mirisihi yang siqah atau yang lebih banyak dari dia itu fi hiyazil qabul Iya, rawi yang hadis yang diraif karena sebab syad ini dia adalah seorang yang fihi azil qabul ya ini bedanya mungkar dengan syad ya kalau hadis mungkar salah satu definisi hadis mungkar adalah mukhalafah ad dhaif seorang yang dhaif milisihi seorang fiqah itu mungkar hadisnya salah satu definisi mungkar kalau syad dia hukum asalnya makbul hadisnya diterima dia ya sahihul hadis atau hasanul hadis. Namun menyelisihi orang lebih kuat dari dia atau lebih banyak dari dia. Iya, asyad syarat pertama dikatakan syad ketika arawi yang mukhalif ini dia hukum asalnya fihi azil qabul seorang yang diterima hadisnya. Yang kedua, di antara syarat hadis dikatakan syad adalah an yakuna atau an takuna mukhalafah muassirah. Mukhalafah yang terjadi itu mukhalafah yang muassirah. Memang mempengaruhi kesahihan hadis. Iya. Mukhalafah muassirah. Sangat berpengaruh sehingga menyebabkan hadis tersebut didaifkan sebab syarat antakuna mukhalafah mu'athirah. saya bin rahimahullah di dalam syarah bisa nanti dilihat boleh contohkan ya beberapa macam contoh ada mukhalafah yang tidak mu'athirah. Ya mukhalafah yang tidak mencacati hadis boleh contohkan beberapa contoh. Kemudian yang ketiga, Allah rahimun rahimakumullah dikatakan hadis syad. Yang pertama tadi dikatakan syad kalau rawil mukhalif ada seorang yang hukum asalnya makbul ya karena kalau dhaif hadisnya mungkar yang kedua ya mukhalaf yang terjadi mukhalafah yang muasir yang memang berpengaruh ya yang ketiga adalah antakuna mukhalafah ya liman huwa arjahu minhu yang ketiga mukhalafah tersebut terjadi dengan orang yang lebih kuat darinya mukhalafah tersebut terjadi ya dia milisi orang lebih arjah yang lebih kuat darinya ini awal wasahi, sahih wa huwa muttasal isnaduhu walam yushadda tidak syad iya tidak terjadi mukhalafah al-maqbul man huwa aula minhu au yu'alla dan juga tidak mu'al tidak ada illah yang mencacati kesahihan hadis ya illah yang di sini illah khafiyah illah al khafiyah al qadihah illah yang tersembunyi yang mencacati kesan hadis sehingga hadis tersebut lahirnya sahih lahirnya ya terpenuhi syarat-syarat sahih ternyata ada satu hal yang sangat rumit yang sangat tersembunyi ternyata mencacati sahih hadis tersebut al adalah al khafiyah al qadihah ya isi hadis Allah rahimahullahu taala kemudian yarwihi adlun wabitun an mislihi mu'tamadun bi dhabtihi wa naqlihi dan hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang adil iya siapa itu orang adil al adil yani man kana al ghalib ala hawalihi at-ta'ah lillah wal istiqamah wassalamah minan mufassiq. Jadi beberapa ucapan para ulama yang ada Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah taala menyimpulkan disimpulkan beliau rahimahullah hafizahullah taala kesimpulannya ala adil seorang yang adil adalah seorang yang man kanal ghalibu ala hawalih yang dominan keadaan dia itu ato'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal istiqamah. Iya, dan di atas istiqamah. Wassalamatu minal mufassiq. Iya, dan dia selamat dari sesuatu yang membuatnya dihukumi fasik. Kalau adil adalah man kana al-ghalibu ala hawalihi atau ahlillah. Seorang yang gharib ya mayoritas dominan keadaan dia adalah taat kepada Allah wal istiqamah ya dan wassalamah minal mufassiq dan dia selamat dari perkara-perkara yang membuatnya dihukum sebagai seorang fasik ya keluar dari syarat adil otomatis fasik seorang yang fasik riwayatnya dia diterima dia bukan seorang yang adil Ya, nanti beberapa poin lagi kita. Oke, kita kita bahas masalah hadis lain itu insyaallah. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bima yu'raf ada rawi dengan apa kita mengetahui keadilan ya, adalah seorang rawi bima sebetulnya adalah dengan apa adalah seseorang ya dikatakan dia sebagai seorang adil yang pertama Ada terawih diketahui dengan kemasyhurannya an yashtahira ar bil khair dia masyhur dengan kebaikannya wa yashi'u sana alaih iya dia masyhur dan telah tersebar pujian-pujian untuknya. Iya, dipuji dan diakui sebagai keimamannya. Ini seorang yang masyhur dengan kebaikannya yang telah tersebar pujian untuknya dikenal dengan keimamannya iya seperti misal Imam Malik Rahimahullah taala Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya Sufyan bin Uyainah, Sufyan al thawri Hammad bin Zain lainnya. Mereka-mereka yang telah masyhur bil khair yang telah ma'ruf ujian untuk mereka iya dan ma'ruf akan keimamannya. Yang kedua, diketahui ada terawih dengan tansis dengan nas dari para al-imam al-mu'tabarin ya nas dari imam yang mu'tabar dari al-imam al-mu'tabarin fil jarah wa ta'dil ditadil oleh orang-orang yang mu'tabar teranggap jarah dan ta'dilnya yang ketiga sebagian menyatakan juga dikatakan seorang rawi adil ketika akhraja lahu asy-syaikhan ketika Bukhari Muslim telah meriwayatkan hadis-hadisnya di dua sahihnya fil usul ya di dalam usul jadi bukan dalam mutabaah bukan di dalam muallaqat tetapi dalam usul ketika ada seorang perawi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya fil usul maka ini sudah ta'dil untuknya iya sebagian menyatakan man akhraja lahu asy-syaikhan faqad jawaza al-qantarah. Ya, barang siapa hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim maka dia telah melintasi jembatannya telah dihukumi sebagai seorang yang adil. Qala kata beliau rahimahullahu taala yarwihi adlun. Dia seorang yang adil. Yang ghalib ahwalihi at-ta'ah lillah. Iya, wal istiqamah dan dia selamat dari al-mufassiqah jarbihi adlun dhabitun dan yang kelima dia seorang yang dhabit seorang adil dhabit an mislihi mereka semisal dia mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi yang bisa jadikan sandaran dalam ya kebabitan dan penukilannya ad-dhabt Dapat ikhwan bila rahiman rahimakumullah. Ada dua. Atau sebelumnya, bima yoraf doktor rawi. Ya dengan apa seorang perawi diketahui sebagai seorang yang dhabit. Ada awal yoraf doktor rawi diketahui dhabitnya seorang perawi dengan muqaranah riwayatihi bi riwayat istiqat seorang dikatakan labit ketika riwayat-riwayat dia dibandingkan iya diakurkan dengan riwayat-riwayat para sekat al-ma'rufin seorang misalnya ada di tabaqah Imam Malik rahimahullahu taala ya Zaid bin Fulan misalnya, dia ada di tabaqah Imam Malik rahimahullah untuk mengetahui apakah beliau seorang ulama atau tidak, diakurkan riwayat-riwayatnya dengan Imam Malik rahimahullah taala. Nah, berkat Imam Syafi'i rahimahullah taala kata Imam Syafi'i rahimahullah taala man kathura ghalatuhu minal muhaddithin man kathura ghalatuhu minal muhaddithin barang siapa yang banyak kelirunya dari para muhaddith walam yakun lahu aslu kitabin sahih dan dia tidak punya kitab yang sahih tidak punya asal periwayatan dia kitab yang sahih iya lam naqbal hadithah lam naqbal hadithah kami tidak menerima hadisnya iya ketika diakurkan dengan riwayat-riwayat lain para imam yang lain ternyata banyak kelirunya kemudian yang kedua dia tidak punya catatan yang bisa dikatakan terjaga iya maka kami tidak menerima hadisnya dia tidak dapat eh, dengan hafalan dapat solder jadi tidak dapat dengan kitab yang kedua diketahui dapat rawi dengan imtihan dan ada imtihan diuji ya hafalannya sebagian Imam Malik Imam Bukhari rahimahullah taala diuji akan ya hafalan beliau Khabilah rahiman rahimakumullah Al-Dhabat نوعين الضبط نوعين الأول ضبط الصدر لما ضبط الصدر ضبط الصدر يعني كتب الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن منه استحضاره متى شاء Dabtu sadar Yani dia an yuthbita masamiyah, dia mengokohkan menguatkan ingatan, hafalan apa yang dia dengar. Dia memutkinkan menghafal dengan kuat apa yang dia dengar dari hadis. Bihaitsu di mana yatamakkan min istihdarihi mata Sehingga dia ya tamakan mungkin memungkinkan untuknya mengeluarkannya menyampaikannya kapan dia inginkan iya dokter saudara ya ini dengan hafalan definisi definisinya an yusbita ma sami'ahu dia menguatkan mengokohkan hafalan hadis yang telah dia dengar bihaitsu di mana yatamakkan min istidarihi dia mungkin untuk mengeluarkannya, menyampaikannya mata sya'a kapan dia ingin sampaikan. asalnya kedua, dobtul kitab. Yang kedua, dobtul kitab. Yang kedua, dobtul kitab yakni tuhu ladai. tuhu ladai ya dia menjaga kitab catatannya dia jaga kitab catatan hadis dia mundu sami'a fi sejak dia mendengar wasahahahu dan dia perbaiki iya dia tashih ila an yuaddiya minhu sampai dia menyampaikannya hingga nanti dia sampaikan menyampaikan hadis tersebut iya dia jaga buku catatan hadis hadis yang dia dengar Iya, dijaga sampai iya di suatu hari nanti dia menyampaikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Alhamdulillah rahimakumullah dan para perawi hadis itu aksam. Arwad para perawi hadis aksam. Yang pertama para perawi yang mereka memiliki keutamaan kelebihan dalam dobtus sadar. Iya, mereka para penghafal yang sangat kuat hafalannya. Iya. Dan banyak hafalannya dan mereka melihatkan dengan hafalan mereka. Dabtus sadr. Tentu yang paling utamanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-huffadhu tabaqat. Para khufad itu bertingkat-tingkat wa darwatu sanamihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang paling tingginya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang masyhur di antara yang masyhur dengan Dabtul Kitab, eh, Dabtul Sadr adalah Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Amir bin Sarahil. Iya. Yang beliau pernah menyatakan dalam suatu ucapan beliau, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Kata beliau aku tidak pernah menulis, tidak pernah tidak pernah menggoreskan yang hitam di atas yang putih, tidak pernah menulis. Karena kuatnya hafalan beliau Syabi rahimahullahu taala. Di antara yang masuk dengan Dr. Sadr adalah Imam Waqi'. Iya. Waqi' Abdul Jarrah, guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga dikatakan kata Paul kita hifdz waqi' tab'a wa hifdzuna natakalluf kalau hafalannya waqi' bil jarrah itu tab'a jadi sudah menjadi iya tabiat beliau kodrat beliau dengar hafal dengar hafal iya adapun kita itu perlu takalluf perlu usaha untuk menghafal karena kuatnya hafalan waqi' Ibnu Jarrah rahimahullahu taala yang kedua golongan kedua para perawi adalah mereka yang memiliki iya dhabt jama'a baina dhabt sadr wa dhabt kitab mereka memiliki kelebihan iya selain memiliki kekuatan hafalan juga mereka menjaga kitabnya dhabt sadr yakni iya hafalannya dijaga dikuatkan tadi an yuthbita ma sami'ahu bihadhi tamakan istidhari istidhari merasa yang kedua dia juga dokter kitab dijaga apa yang dia dengar dicatat dan dijaga catatannya menjamaa bain dokter sadr wa dabtul kitab qala wahrisun ala tahdis min kutubihim dan ketika menyampaikan hadis mereka lebih bersemangat menyampaikannya melalui atau berdasarkan berpegangan dengan kitab-kitab catatan mereka li'anna al-hifdha khawan li'anna al-hifdha khawan karena hafalan itu kadang iya berkhianat kadang kita merasa benar pada itu salah keliru yang kedua mereka-mereka yang punya kelebihan kuat hafalannya Dobtul Sadr tapi juga mereka punya kelebihan menjaga kitab mereka Dobtul Kitab wa ihrisun hina tahdith tapi ketika menyampaikan hadis mereka iya berpegang dengan kitab-kitab catatan mereka. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kemudian Ali bin Madini rahimahullahu taala dan sebelumnya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala dan juga Abu Surah. Nah, berkata Ibnu Madini rahimahullah Kata Ibnu Madini rahimahullahu taala, "Laisa fi ashabina ahfadhu min Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal." Kata Ibnu Madini rahimahullah, tidak ada di antara para sahabat kami yang lebih kuat hafalannya daripada Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Laisa fi ashabina tidak ada di antara sahabat-sahabat kami yang lebih ahfal, yang lebih hafid, yang lebih kuat hafalannya daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Qala wa balagani namun sampai kepadaku wa balagani sampai kepadaku annahu la yuhadditsu illa min kitab. Namun sampai kepadaku annahu la yuhadditsu illa min kitab beliau tidaklah menyampaikan hadis kecuali dari kitab yang beliau catat. Walaupun kuat hafalannya, tapi ketika menyampaikan beliau ia berpegang dengan kitabnya. Qala katilul Madini rahimahullahu taala walana fihi uswatun hasanah. Walana fihi uswatun hasanah dan kita punya tauladan yang baik pada diri beliau ini Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Nah. Yang ketiga adalah para perawi yang hanya masyhur dengan dapat kitabnya. Iya. Kemudian yang keempat yang perlu kita ingat adalah mereka-mereka yang keempat, yang la yadbatu dabta sadar. Iya. Mereka tidak memiliki dabta sadar. Hafalannya tidak kuat. Dapatnya tidak kuat dari sisi hafalan. Namun lakin yadbat dabta kitab, tapi beliau menjaga kitabnya. Beliau menjaga kitabnya dabtu alkitab sehingga orang keempat ini, golongan keempat ini mata hadas min kitab kubila. Ketika beliau menyampaikan hadis dengan kitabnya, baca catatannya, hadis diterima. Wa illa fala. Tapi kalau tidak dengan kitab, beliau riwayatkan dengan hafalan tidak pakai kitab, maka hadis tidak diterima. Ini yang keempat. Yang hanya yang tidak memiliki dokter sadar hanya doktor kitab sehingga ketika mereka dengan kitab diterima jika tidak maka tidak terima di antara mereka adalah Hafiz Hafiz Ibnu Giyas Hafiz Ibnu Giyas rahimahullahu taala ini terkait dengan masalah hadis sahih iya itu satu sanad kemudian tidak syad tidak mu'al kemudian itu asar yang adil kemudian Dhabit rahimah rahimana rahimakumullah Terkait dengan masalah hadis sahih Ada beberapa pembahasan Yang kita baca dengan singkat Yang pertama Iya Awalu Man jama sahih Man jama sihah Di kitab Iya yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih dalam satu kitab adalah Al Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya adalah Imam Muslim rahimahullah taala. Pembahasan kedua. As-sahihan. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Iya. Lam yasta'iba kullas sihah. Saya Bukhari saya Muslim belum memuat semua hadis sahih. Masih banyak hadis sahih di luar sahih Bukhari saya Muslim. Imam Bukhari sendiri berkata kata beliau rahimahullahu taala kata Imam Bukhari rahimahullahu taala ma adkhaltu fi kitab sahih illa ma sahha kata Imam Bukhari rahimahullahu taala tidaklah aku masukkan di dalam kitab sahih ini kecuali hadis-hadis yang sahih tidaklah aku masukkan dalam kitabul jami' yakni kitab Bukhari illa ma sahha qala kata rahimahullahu taala wa taraktu as sihah wa taraktu min siha khasyyata an yatulal kitab dan aku tinggalkan tidak aku masukkan banyak lagi hadis sahih karena khawatir kitabnya jadi tebal dia panjang ini nas dari perkataan beliau bahwa saya banyak hadis sahih yang belum termaktub dalam sahih Bukhari demikian juga berkata Imam Muslim rahimahullahu taala kata Imam Muslim rahimahullahu taala laisa kullu syai'in 'indi sahih wada'tuhu huna kata Imam Muslim rahimahullahu taala tidak semua sahih di sisiku aku letakkan aku masukkan dalam kitab ini saya Muslim laisa kullu syai'in 'indi sahih wada'tuhu huna qala innama wada'tu ma ajma'u alaih yang aku masukkan dalam kitab ini saya muslim hanyalah yang disepakati kesahihannya masih ada di sahih lain yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala nah dan yang kedua ya wakil yang ada yang ada di hadapan kita yang menunjukkan ada masih banyak hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim yang menunjukkan Bukhari Muslim belum mengumpulkan semua hadis adalah kitab-kitab para ulama kita, kitab-kitab para ulama kita, kitab kitab silsilah hadis sahihah Syekh Albani rahimahullahu taala, kemudian juga kitab As-Sahih Musnad Syekh Muqbil rahimahullahu taala ini menunjukkan ada hadis sahih lain yang tidak dalam Bukhari Muslim wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup kita persiapan jam 10 nanti eh, jam berikutnya. Allah alam.